Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, hafizallahu taala wa ra'ah. Halaman ke-33 kita lihat baik-baik di situ. Kembali ke atas kalamnya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Qala Al-Imam Ibnu Qudamah muwafaquddin rahmatullahi alaih wa ma askala min dzalika wajib itsbatuhu lafdhan ini perhatikan baik-baik karena di sini nanti ada kritikan ada kritikan yang perlu kita mengetahuinya wa ma askala min dzalika wajib itsbatuhu lafdhan wa tarku ta'arud li ma'na dan apabila dijumpai iskal pada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut mengenai nama-nama dan sifat maka wajib kita menetapkan lafadznya saja wa tarku ta'arud li dan kita meninggalkan memperbincangkan maknanya. Jadi lafadznya kita tetapkan maknanya enggak. Nah ini kritikan nanti. Kenapa dikritik? Ini madhab yang fawidah nanti. Paham ya? Lafadznya ditetapkan, maknanya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Mufawidah atau bukan? Mufawidah. Ini nanti ada kritikan nanti ya. Wa naruddu ilmahu ala ini Dan kita mengembalikan ilmunya kepada yang mengucapkannya wa naj'al 'uhdatahu 'ala naqilih dan dan kita jadikan tanggung jawabnya kepada yang menukilkannya ittiba'an li tariqir rasikhin fil 'ilmi alladziina asnallahu 'alaihim fi kitabihil mubin dalam rangka mengikuti jalannya orang-orang yang mendalam ilmunya yang Allah taala puji Allah taala sanjung mereka dalam Al-Qur'anul Karim biqaulihi subhanahu wa ta'ala warasikhuna fil 'ilmi yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina dan orang-orang yang mendalam ilmunya mereka mengatakan kami beriman dengannya. Semuanya itu datang dari Rabb kita, dari Rabb kami. Perhatikan baik-baik di situ ya. barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan, hafizallahu taala wa ra'ah, perhatikan baik-baik biar tahu sisi kritikannya. Hadil jumlah kalimat ini ghairu musallamatin min asy-Syaikh rahimahullahu taala. Tidak selamat. Eh? Tidak selamat dari Syekh rahimahullah taala. Siapa maksudnya? Al-Imam ibn Qudamah. Ucapan yang mana? Ucapan yang atas tadi dulu. Yang dijumpai iskal dalam dalil, kita tetapkan lafadnya, tapi maknanya dikembalikan kepada Allah taala. Kan keliru. Yang benar bagaimana? Lafadnya kita tetapkan, maknanya juga kita tetapkan. Kaifiyahnya yang kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku jangan bingung ya. Kaifiyahnya yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lafad, bukan maknanya. Maknanya harus. Karena kalau kita menghindarkan tidak mengatakan ada maknanya, berarti Al-Qur'an Karim itu lafaz-lafaznya kosong dari makna kan keliru nanti. Iya enggak? Ewa, kata beliau, hadil jumlatu ghairu musallamatin minasy-syekh rahimahullah. Kalimat ini, kalimat yang atas tadi itu ya menetapkan lafaznya dan meninggalkan memperbincangkan maknanya tadi itu, itu enggak selamat dari syekh, enggak selamat dari apa? Dari kritikan. Ka'annahu yuqassam nusus sifat ila qismain. Seakan-akan beliau yukasim membagi nas-nas sifat itu menjadi dua. Yang tepatnya yukasim ya. Ka'annahu tapi kembali ke beliau ya atau kembali ke nas. Kalau kembali ke nas berarti nah barakallahu fikum atau kembali ke lafad ya, atau kembali ke yang diiskalkan tersebut yukasam. Seakan-akan tapi yang tepat yukasim, wallahu alam. Kalau kembali beliau yukasim. Gimana Pak Tadi? Eh, yukasim ya karena kembali ke beliau. Ka'annahu yukasim itu harakatnya diluruskan. Ka'annahu yukasim nusus sifat ila kismen. Dikarenakan beliau seakan-akan membagi dalil-dalil sifat itu menjadi dua. Dalil-dalil sifat itu menjadi apa? Dua. Seakan-akan seperti itu. Kismun yadhar lana makna. Pembagian yang pertama, pembagian yang maknanya nampak di hadapan kita. Ya, ini seakan-akan seperti itu ya pembagian yang maknanya nampak di hadapan di hadapan kita. Wa tafsiruhu dan juga apa? Nah, barakallahu fikum tafsirannya fa hadza nu'min bihi. Ini enggak ada iskal. Kita mengimaninya. Wa nu'min bi ma'na wa dan juga kita beriman dengan maknanya dan tafsirannya. Ini pembagian pertama jelas ini ya. Nah, maksudnya kalau apa? Pembagian yang pertama ini maknanya nampak, tafsirannya nampak. Itu kita beriman. Beriman dengan maknanya dan tafsirannya. Nah, pembagian yang kedua ini yang perlu kita perhatikan. Wal qismu tsani, pembagian yang kedua, la yadhhar lana ma'na. Tidak nampak pada kita maknanya. Nah, ini. Allah Taala punya tangan atau tidak? Punya tangan. Maknanya ada enggak maknanya? Ada. Maknanya tangan yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kaifiyahnya bagaimananya wallahu a'lam. Itulah harus sunnah Nah, kita lihat. Pembagian yang kedua lain yadhharlana makna, tidak nampak bagi kita maknanya. Fa hadza ilallah Subhanahu wa taala wahada gholatun. Wahada gholatun. Nanti lihat situ. Kata beliau, pembagian yang kedua tidak nampak maknanya di hadapan kita. Dan nah, terus bagaimana? Yang seperti ini kita kembalikan kita kembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala wahada gholatun. Ini keliru. Kenapa keliru? Karena kita mengembalikan maknanya kepada Allah taala yang kita kembalikan kepada Allah Ta'ala itu apanya yang benar? Maknanya atau kaifiahnya? Kaifiahnya, bagaimananya itu yang kita kembalikan. Jangan sampai gagal paham ya. Allah Ta'ala turun atau tidak? Turun. Makna turun itu apa? Turun yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Jangan sampai terbalik. Kalau mufawidah tidak. Allah Ta'ala turun atau tidak? Ya kalau dalam lafadznya turun, maknanya wallah alam. Makna tuh wallah alam dia. Nah ini keliru. Paham ya? Ahlus sunnah makna menetapkan kaifiah mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau makna ya, diserahkan langsung kepada Allah taala berarti nanti mufarridah. Kita lihat ini. Kritikannya bagus sekali Syekh Saleh Fauzan telah menjelaskan wa hadza ghalatun. Ini keliru. Li'anna jami'an nususil asma' was sifat kulluha ma'lumatul ma'na. Masya Allah. Dikarenakan seluruh dalil-dalil mengenai nama-nama dan sifat-sifat, semuanya itu sudah diketahui maknanya. Semuanya sudah diketahui apa? Maknanya. Laisa fiha syai'un mustabih. Eh? Tidak ada di dalamnya sedikit pun sesuatu yang masih samar itu enggak ada. Au minal mutasyabih atau tidak ada juga sesuatu yang masih dianggap samar. Paham ya? Falaisat nususul asma wa sifat minal mutasyabih. Nah, maka dalil-dalil mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah taala bukan termasuk ayat-ayat yang mutasyabih, tapi yang muhkam. Sebelum. Nah, kalau selain asma wa sifat mungkin mutasyabih nisbi. Sebagian orang nggak tahu tapi orang lain ahli tafsir tahu. ya nggak. Nah, seperti masalah apa? Masalah yang sudah kita lewati berkali-kali, anak jadikan contoh itu aula mastumun nisa. mas tumun nisa kalau orang-orang awam memahaminya apa? Bersentuhan dengan wanita batal wudunya. Padahal ahlu tafsir menjelaskan apa maknanya jamatum berhubungan badan itu yang batalkan wudu. Kalau bersentuhan batal enggak? Ah, Abu Ukasha. Enggak batal. Orang-orang awam atau lihat sentuhan sedikit wah batal wudunya katanya. Ya enggak? Nah, Allah mustan. Itu enggak benar ya. Nah, itu namanya mutasyabih nisbi. Sebagian orang mungkin enggak paham, enggak tahu tafsirannya, tapi ahlu tafsir tahu. Paham ya? Warasikhuna fil ilmi, ya enggak? Orang-orang yang mendalam ilmunya tahu. Tapi untuk masalah asma wa sifat semuanya muhkam. Ingat-ingat ya. Masalah asma wa sifat semuanya apa? Muhkam. Naam. Kita lihat sini. Wala tadkhul fil mutasyabih. Masalah dalil asma wa sifat, ayat-ayat mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak masuk dalam mutasyabih. Tidak masuk dalam apa? Mutasyabih. Naam. Kama qarrara dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana telah ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa akhbara annahu lam yajid fi kalam salaf dan beliau mengabarkan bahwasanya tidak dijumpai dari kalamnya salaf. Amnon tidak dijumpai kalamnya salaf mengatakan bahwasanya dalil asma wa sifat itu mutasyabih. Wala fi kalamin ulama al-mu'tabarin Nah, man qala innal asma aw sifat aw syai'an minha minal mutasyabih alladzi la ya'lamuhu illallah. Masyaallah. Syekhul Islam mengkabarkan bahwasanya beliau tidak menjumpai dari kalamnya salaf, tidak pula menjumpai kalamnya para ulama yang dianggap ucapannya yang mengatakan bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah atau sesuatu di antara keduanya ada yang mutasyabih yang tidak diketahui maknanya kecuali Allah Taala, enggak ada. Semuanya tahu. Mungkin sebagian orang yang belum belajar nggak tahu, tapi orang-orang yang mendalam ilmunya tahu gitu loh. Paham ya? Jadi patokannya caranya itu antum biar nggak bingung. Cara mengembalikannya bagaimana? Semua sifat Allah Taala punya makna. Maknanya apa? Makna yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mau turun tangan, berbicara, paham ya? Bagaimananya wallahu a'lam, yang antum serahkan bagaimananya. Ini yang menghilangkan pusing kepala. Tapi kalau mikir-mikir terus bagaimana ya? Masa sih? Enggak mungkin ini. Kalau seperti itu sama seperti kita. Berarti tinggalkan aja, tolak saja. Nah, itu bikin kepala pusing. Paham ya? Namanya ta'ammuk fid berdalam-dalam dalam ilmu agama. Paham ya? Maksudnya berdalam-dalam itu ekstrim, berlebihan. Seperti orang-orang apa? Orang-orang falsafah, ahlu filsafat, ahlu kalam, itu enggak usah nanya kalau sudah jurusannya jurusan filsafat, nggak diberikan taufik mendalam mendalami ilmu filsafat, kepalanya pusing. Paham ya? Nah, kalau fikum apalagi bayangkan yang seperti ini, oh, bagaimana mungkin ya masa sih? Seperti itu ujung-ujungnya. Bingung, stres, bimbang. Allah musta'an. Oleh karena itu para ulama mengatakan apa mengenai ilmu kalam? La yashfi 'alilan wa la yardi ghalilan. Tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit, tidak pula apa? menghilangkan Hausnya orang yang haus. Paham ya? Nah, tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Yang haus semakin haus, yang sakit tambah parah itu ilmu kalam. Hati-hati. Jangan mencoba, jangan mempelajarinya. Faqullu nususil asma sifat minal muhkam alladhi yu'lam ma'nahu wa yufassar wa yuwaddah atau wa yuwdah. Artinya, maka semua dalil-dalil asma wa sifat masuk bagian muhkam. Muhkam itu jelas gamblang maknanya, yang diketahui maknanya dan ditafsirkan dijelaskan walaisa fiha syai'un minal mutasyabih tidak ada dalam dalil Al-Qur'an mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah taala yang mutasyabih itu enggak ada yang samar itu enggak ada alladzi la yu'lam makna yang enggak diketahui maknanya itu enggak ada semuanya diketahui apa maknanya perhatikan kitabnya ya ayo simak baik-baik di situ karena nanti bingung nanti kalau enggak paham masalah mutasyabih masalah muhkam kesimpulannya dalil mengenai asma wa sifat semuanya tidak ada yang mutasyabih, semuanya muhkam masalah asma wa sifat. Adapun selain itu mungkin mutasyabih nisbi namanya. Paham ya? Samar nisbi. Nisbi itu bagaimana? Dinisbahkan sebagian orang. Paham ya? Nah, ada yang samar yang mutlak. Mutasyabih mutlak seperti apa? Huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah alif lam mim yasin toha ada yang ada atau tidak yang tahu maknanya? Enggak ada kecuali Allah taala yang tahu. Faham ya? Nah, barakallahu fikum. Jangan sok tahu Toha itu nama Rasulullah. Yasin nama Rasulullah katanya. Ala Toha Rasulullah, ala Yasin Habibillah. Allah musta'an hati-hati ya. Jangan sok tahu ya. Itu keliru. Nah, barakallahu fikum. Huruf muqatta'ah yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya selain asma sifat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Nah, barakallahu fikum Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui tafsirannya kecuali Allah dan orang-orang dalam ilmunya. Jadi ahli tafsir tahu, tapi selain ahli tafsir mungkin enggak tahu. Namanya mutasyabih nisbi. Paham Nah, tapi kalau berhentinya pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti di situ berarti apa? Tidak ada yang mengetahui hakikat segala sesuatu, nama dan sifat kecuali Allah Taala semata. Jadi aku melihat wakafnya, berhentinya di mana? Kalau antum berhentinya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti di situ berarti apa? Tidak ada yang mengetahui hakikat segala sesuatu, nama, sifat, neraka, surga kecuali Allah semata. Enggak ada yang lain yang tahu. Tapi kalau antum berhentinya di yang berikutnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi, berhenti di situ maksudnya tafsir. Tafsir Al-Qur'an yang tahu Allah Ta'ala dan orang-orang yang mendalam ilmunya, kan gitu. Nah, kita lanjutkan dikit lagi. Kama yaqulu huna sebagaimana yang dikatakan di sini. Wa ma akhbara Allahu jalla wa ala hanya saja Allah taala mengkabarkan annahu anzalal kitaba minhu ayatul muhkamat. Bahwasanya Allah taala menurunkan di antara Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an tersebut ada ayat-ayat yang muhkamat yang jelas gamblang tanpa penjelasan. Hunna umul kitab di sana ada umul kitab, induk kitab apa induk kitab sini? Dijelaskan di bawah nanti. Umul kitab itu adalah apa? Ada sumber yang semuanya dikembalikan ke situ. Berarti apa? Muhkam. Paham ya? Yang mutasyabih dikembalikan kepada muhkam itu caranya. Ya, Wa ukhra mutasyabihat, yang lainnya mutasyabihat, yang lainnya ada yang samar-samar. Ini nanti dijelaskan barakallahu fikum. Samar-samar muhkam itu apa? Muhkam itu yang jelas gamblang tanpa tafsiran orang faham. Yang samar mutasyabih di sini, mutasyabih yang nisbi juga ada, mutasyabih yang mutlak juga ada. Yang mutlak seperti apa? Huruf muqatta'ah. Paham ya? Itu enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang nisbi sebagian tafsir tadi itu ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Yang tidak tahu ya mungkin karena belum belajar, ada yang tahu adalah ahlu tafsir dan tentunya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui. Berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin